Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah Dari ke hari ke hari saya lihat wajah Pak Ustaz subhanallah. Iya, luar biasa. Dari bersinar. Mhm. Eh, dalam ada lampunya karena kena lampu. <laughs> Baik. Ngomong-ngomong tadi istilah apa break apa? Uh, apa tadi begini? bini sebentar. <laughs> Apa? apa? Baik tuh. Oh, iya. Maksudnya jalannya baik-baik aja back to work. Back Kalau to istri ngerti tentang back to work, dia nggak ngerti, berarti harus back to school. <laughs> Untung Ustadz yang ngomong begitu. Coba kalau bini saya ngomong begitu, baik ke jungle. <laughs> Balik ke hutan berarti. Pak Ustadz, pagi iya. pagi-pagi ini kita membahas masalah global warming. Global <laughs> global warming. Malu agak tebal dikit. Enggak boleh orang ngomong tadi. Maaf ya Pak Ustaz ya, kalau masa ngomong bule itu agak sedikit gini. Global war global warming. Ustaz, bagaimanakah kita sebagai umat Islam dapat berperan serta dalam mengatasi krisis pem, eh, pemanasan global yang saat ini sedang marak dibicarakan? Baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang berbahagia, adik-adik remaja yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Islam hadir sebagai rah agama yang membawa rahmat. Rasul Allah hadirkan juga sebagai tauladan yang memberikan rahmat bagi semesta alam. Dan sebagai seorang yang beriman, kita dianjurkan oleh Allah untuk selalu senantiasa menjaga kelestarian alam. Jadi kalau ada seorang hamba yang tampil menjadi pribadi yang perusak, berarti dia tipe orang yang tidak beriman dan kurang pandai bersyukur atas apa yang sudah Allah fasilitasi. Ingat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, la tufsidu fil ard ba'da islahiha Maksud ayat ini adalah dunia ini sudah Allah sediakan untuk kita begitu baik, begitu indah, jangan dirusak. Tangan-tangan perusak itulah tangan orang-orang yang akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa melontar <laughs> Emang ada wajah-wajah perusak? ya, enggak Pak Ustaz. Enggak ngomong rusaknya kan sama kemari-mari Pak Ustaz. <laughs> ya mungkin di sini audiens mau bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya Ibu Hajah Siti Halifah Mau bertanya Apakah kerusakan Kerusakan di bumi ini Akibat dari tangan-tangan manusia Sedangkan Allah menciptakan Bumi ini untuk manusia Saya mohon penjelasan dari Ustaz Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, ada istilah dalam bahasa Al-Qur'an itu Aidinnas bima kasabat Apa yang sudah terjadi di di negeri ini, gempa, bencana, banjir dan lain sebagainya, global warming, itu mengingatkan kita dengan firman Allah kembali. Bima kasabat aidin Ini terjadi karena tangan-tangan jahil manusia. Ya. Contoh banjir itu datang karena ulah kita, penebangan hutan di mana-mana. Betul kan? Kemudian ulah kita kurang pandai menjaga kebersihan, membuang sampah sembarangan, sehingga aliran air yang tadinya untuk uh, memudahkan air lewat tersumbat, kemudian datanglah banjir. Semua musibah itu tidak akan mungkin Allah datangkan kalau tidak karena kesalahan kita. Betul kan? Bisa jadi karena maksiat yang kita lakukan sehingga Allah murka, Allah datangkan bencana. Boleh jadi karena kita kurang pandai menjaga kebersihan atau kita merusak semua apa yang sudah Allah atur. Adanya pohon tentu ada kesinambungan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Tuh. Ya silakan audiens yang lain kita kasih kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Biasa aja, nggak usah lebay. <laughs> <laughs> Nama saya Ninur Aini ini Ustadz misalnya saya untung yang lain rugi misalnya eh, kita memakai AC kita jadi nyaman, habis itu kita kedingin, sedangkan bumi menjadi panas. Itu bagaimana mengatasinya Ustadz? Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pakai Udah AC. AC, ngomongin alam, mati aja AC-nya. Kalau nggak jual sama saya, berapa jual berapa? Ya Ustaz Enak banget kalau jawab begitu ya Saya juga bisa Gimana Jangan beli AC <laughs> ya. Beli, kipas ya. yang kipas dari bambu Betul itu. Jadi bah, eh, ini sudah menjadi hukum alam ketika teknologi yang baru hadir di sisi lain akan mendatangkan satu kemudaratan bagi yang lain. Jadi di satu sisi teknologi adanya AC pasti akan menimbulkan kerusakan-kerusakan pada yang lainnya. Ya, yang terpenting begini, kalaupun sudah terjadi seperti itu, kita sudah memakai AC, manfaatkan semaksimal mungkin ketika perlu. Artinya jangan berlebih-lebihan ya sama halnya seperti listrik harus dibatasi yang ketika siang dimatikan ketika nggak perlu minimal seperti itu ya kalau memang sudah terjadi berapa pekar di rumah <laughs> ya Pak Ustadz ngomongin masalah global apa sih Ya. Jangan sering-sering ngomong itu. <laughs> Makanya saya paling males. Global warming ya. Soalnya dari tadi saya udah mulai merasakan semburannya. <laughs> Makanya bisa paling malas kalau ada bahasan-bahasan pakai bahasa Inggris ya Agak bengkak dikit bibir. Ya, Pak Ustaz kita sudah tersambung dengan sahabat kita kali ini lewat telepon. Halo. Assalamualaikum.